sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-15 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ana Sambayon sebagai Lastri, Lanti sebagai Rinjani, Tito sebagai Kiragut, Tini sebagai Ratini, Jaja sebagai Kijawung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri bersama dengan muridnya Rinjani mengajak Kayan meninggalkan padepokannya untuk melaksanakan sesuatu hal sebagai awal dari persyaratan mempersiapkan Aji Pamungkas dari padepokannya. Menjelang malam hari, ketika mereka tiba di luar belantara, Lastri meminta Kayan untuk mendengarkan arahannya sebelum melakukan tugasnya. Aku ingin kau melakukan sesuatu hal sebagai persyaratan pertama. Dan aku tidak ingin kau ragu-ragu dalam melaksanakannya. Eh, tetapi hal apakah itu, Bi? Hmm. Aku ingin kau dapat membentuk sikap baru, Kayan sikap khusus dari seorang manusia utama. Aku ingin engkau memiliki kekerasan hati. Aku tidak ingin kau tetap sebagai bocah yang cengeng, lemah, dan penuh dengan keraguan-raguan. uh, saya belum mengerti. Apa sesungguhnya yang harus saya lakukan, Bi? Untuk menjadi seorang satria, malam ini adalah ujiannya bagimu. Aku mendengar kabar bahwa di desa Muncang ada seorang laki-laki jahat yang suka menghina dan merendahkan kaum wanita. Laki-laki jahat dan kejam itu harus kau beri hukuman yang setimpal. Dan hukumannya adalah mati. Kematian. Uh, saya, saya harus membunuh laki-laki itu, Bi. Ya, sekarang sudah tiba saatnya kau harus merubah sikapmu jika kau memang ingin menjadi seorang satria. Bersikaplah tegas menghadapi kejahatan. Bagaimana? Apakah kau sanggup? Uh, tetapi... Aku tidak ingin lagi berbicara denganmu penuh dengan keraguan. Katakan saja, apakah engkau sanggup? Uh, saya... Uh, saya sanggup, Bi. Jika memang laki-laki itu adalah manusia yang jahat. Hmm, bagus, bagus, Kayan. Tidak percuma kau menjadi putra dari Nyai Kembang Hitam. Di desa Muncang yang berada di hadapan kita ini, ada seorang pemuda, putra seorang petani kaya raya. Dialah orangnya. Nah, bawalah laki-laki itu kemari dan laksanakan hukuman itu di hadapanku. Ada apa, Bibi Rinjani? Kita sudah sampai. Tetapi tunggu sebentar. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita lihat dulu suasananya. Sebaiknya kita tidak membuat keributan menjadi semakin berkepanjangan. Jika kelihatan suasana aman, kita akan masuk ke dalam dan menangkap pemuda itu. Baik, Bi. Aku harus mencari kesempatan untuk lari, meninggalkan Bibi Lastri dan Bibi Rinjani. Tetapi, jika tidak berhasil, apa yang harus aku lakukan? Melakukan perintah Bibi Lastri untuk membunuh pemuda jahat itu? Ah, apakah aku akan sanggup untuk merenggut nyawa seseorang dengan begitu saja? Dewata Agung, apa yang harus aku lakukan? Agaknya suasana di sekitar tempat ini cukup aman. Hanya dua orang penjaga saja di muka pintu itu. Aku akan merobohkannya dan kemudian menyembunyikan tubuhnya. Dan setelah itu kita lompati pagar tingginya. Mari. Mari. menyeret dua tubuh penjaga yang telah dilumpuhkan, Rinjani memerintahkan Kayan Manggala untuk masuk ke dalam rumah besar itu. Di manakah pemuda itu, Bi? Aku tidak tahu pasti letak kamarnya. Tetapi kita dapat mencarinya di beberapa kamar yang ada di dalam rumah ini. Biarlah Bibi Rinjani menunggu di sini saja. Saya yang akan mencari dan menyeretnya keluar. Tidak, Biarlah kita bersama-sama saja. Aku akan membantumu mencari pemuda itu. Bibi tidak percaya padaku. Aku mendapat tugas untuk menemanimu. Ayolah, mari kita lihat bilik itu satu persatu. Tunggu dulu Bibi Rinjani. Malam ini adalah ujian untuk diriku. Bibi Lastri tidak menghendaki aku sebagai bocah lagi sebagaimana biasanya. Karena itu, aku minta biarlah aku yang mengurus semuanya. Bibi tinggallah di tempat ini. Atau jika perlu, Bibi menunggu di luar rumah besar ini. Aku akan meringkus pemuda jahat itu dan membawa keluar dari rumah ini. Tidak, aku harus tetap menemanimu. Untuk beberapa saat, di kegelapan gerumbul rumah besar itu terjadi ketegangan. Kayan Manggala yang menyadari akan adanya kesempatan untuk melarikan diri, mencoba untuk meraih kesempatan tersebut. Akan tetapi belum lagi ketegangan itu berakhir, tiba-tiba terdengar suara keributan dari bagian dalam rumah besar itu. Ampun, Kakak! Ampun! Aku, aku tidak mengerti. Ada apa, Kakak? Jangan pukul aku, Kakak! Setan! Apa lagi yang terjadi? Cepat sembunyi dulu. Apa yang akan kita lakukan? Tidak. Kita lihat saja apa yang terjadi. Lihat itu. Aku mengenalnya. Itulah pemuda yang kita cari. Lihatlah itu pemuda jahat tengah menyiksa kembali seorang wanita. Kau telah membuat malu, mencoreng arang di mukaku. Mampus saja kau. Ya. tidak. Tidak, kakak Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak mengerti. Ah, sudahlah, kakak maafin kakak. Eh, masih juga engkau berpura-pura. Tidak tahu malu. Mampuslah kau. Iya. Apalagi yang kau tunggu, Kayan? Tapi, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kau kembali akan menunggu hingga jatuh kembali korban oleh pemuda jahat itu? Lakukan tugasmu cepat. Baik, Bi. Jika begini, Aku memang harus menolong wanita itu. Hentikan tindakan gilamu itu, hai manusia kejam. Hei! Kayan yang melesat maju mengayunkan tangannya, mendorong pemuda yang tengah memukuli wanita muda itu. Terjangan dari kayan yang tidak diduga-duga itu, membuat pemuda tersebut terlempar mundur hingga beberapa tombak. Akan tetapi pemuda itu segera bangkit kembali dan menghampiri Kayan yang sedang memapah wanita muda itu. Bocah setan dari mana engkau? Lepaskan wanita jalan itu. Aku harus memberikan hukuman padanya. wanita muda itu masih saja menangis. Nampak ia tidak mengerti dengan kejadian yang tengah berlangsung. Sementara itu, halaman rumah sodagar padi itu menjadi ramai. Apa yang telah terjadi? Di mana dua orang pengawalku? Wanita itu telah mencoreng arang di mukaku, ayah. Aku harus membunuhnya. Kematian adalah hukuman yang paling pantas untuknya. Oh, apa ini, Ragut? Bukankah itu adalah istrimu, Ratini? Kenapa kau bersikap seperti ini? Wanita itu tidak pantas menjadi istriku, Ayah. Aku menyesal telah memilih wanita sudra itu sebagai istriku. Tidak, Kakang Ragut. Aku bersumpah. Aku tidak tahu menau tentang tuduhanmu itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kakang? Setan iblis betina. Sekarang pandai pula engkau berpura-pura. Ragut, Katakan, apa yang sebenarnya telah terjadi? wanita sudra itu ternyata adalah seorang wanita yang kotor dan tidak tahu malu. Dia telah berbuat mesum dengan seorang laki-laki. Kurang ajar! Oh, Kakang Rangga, tidak! Tidak! Tidak, kakak. Bagaimana kau bisa menuduhku demikian, kakak? Demi Dewata Agung, aku bersumpah bahwa aku sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Tidak, Kakang. Iblis tidak tahu malu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hmm, kubunuh kau. Tunggu. Ringkus saja dulu anak itu. Aku yang akan mengadilinya. Seluruh keluarganya juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Ragut kemudian kembali mendekati Ratini istrinya yang masih berada di samping Kayan yang kini justru menjadi semakin ragu dengan perselisihan dalam keluarga saudagar padi itu. Dalam keadaan yang serba salah itu, tiba-tiba Kayan mendengar suara halus yang berdenging di telinganya. Suara yang cukup dikenanya, suara Bibi Lastri. Apalagi yang kau tunggu, Kayan? Tangkap dan bawa padaku pemuda itu. Dan singkirkan siapapun juga yang akan menghalangimu. Tangkap pemuda jahat itu. Kayan tertegun mendengar suara Bibi Lastri tetapi ia tak dapat lagi berpikir banyak. Pemuda yang dipanggil dengan nama Ragut itu kini telah berada satu tombak di hadapannya. Menyingkirlah kau bocah dan jangan mencampuri urusanku. Heh, siapa bocah itu Ragut? Entahlah ayah. Tiba-tiba saja bagaikan orang gila dia telah mencampuri urusanku. Dia hendak membela wanita sudra itu. Hah, sudahlah. Engkau tidak perlu melayani bocah sinting itu. Tangkap saja Ratini istrimu dan biarkan bocah itu diurus oleh pengawal-pengawalku, Karta dan Madi. Hei, Karta, Madi, di mana kalian? Oh, apa engkau juga tidak melihat dua orang itu, Ragut? Hmm, biar ayah. Aku tidak peduli dengan Karta dan Madi. Biar sekalian kuurus saja bocah gila ini. Tunggu dulu, hai pemuda jahat. Seenaknya saja kau menurunkan tangan kejam pada wanita yang tidak bersalah. Kau adalah laki-laki kejam yang pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu, sekarang kau harus ikut denganku. Tunggu dulu, ragut. Mundur kau. Biar aku yang akan menghadapi bocah sinting itu. Tidak, ayah. Aku sanggup untuk mematahkan tangan dan kakinya. Mundur! Dengar kata-kataku. sebenarnya engkau ini, hei bocah? Aku tahu kau datang kemari tentu tidak secara kebetulan. Berterus teranglah, apa maksudmu? Aku pun tahu kau juga telah melumpuhkan dua orang pengawalku. Dan engkau datang kemari juga tidak seorang diri. Ayo, suruh keluar gurumu itu. Aku Jawung bukanlah laki-laki yang dapat dibermainkan seenaknya saja. Paman benar. Aku datang kemari memang bukan secara kebetulan. Aku kemari untuk memberi hukuman pada anakmu yang jahat. Karena itu, kuharap paman tidak perlu mencampuri urusan ini. <laughs> Kau dan gurumu agaknya salah menerka. Kalian mengira aku adalah cacing-cacing yang dapat kalian injak dengan begitu saja. Baiklah, aku akan membuatmu menggelepar di halaman ini agar gurumu keluar dari persembunyiannya. Kijawung yang mulai tidak dapat mengendalikan diri lagi kemudian menerkam Kayan Manggala dengan serangan-serangan cepatnya ke arah berbagai jalan darah di tubuh bocah itu. Tetapi ternyata lawannya adalah seorang anak yang pilih tanding. Karena itu untuk beberapa saat, serangan-serangannya tidak ada yang berhasil mengenai Kayan. terkejut bukan buatan melihat kenyataan tersebut. Karena itu ia segera meningkatkan tekanan serangannya. Bagaikan baling-baling, tubuhnya berputar mendesak Kayan Manggala. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.